Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna <clears throat> Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Alhamdulillah kita sudah uh, masuk pada pasal uh, eh, yakni pembahasan uh, tentang la ya tentang tentang huruf la di halaman 25 yaitu tentang uh, macam daripada huruf la <clears throat> ada yang nahi dan ada yang nafiah ada yang nahi dan ada yang nafiah huruf la itu banyak sekali ditemukan dalam uh, apa namanya Eh, kalimat-kalimat atau atau teks-teks dalam bahasa Arab baik itu di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis dan juga eh, kitab-kitab uh, para ulama. <clears throat> Dan la itu ada dua macam, ada yang nahiyah dan ada yang nafiyah. Fungsinya itu ada yang untuk melarang, nahiyah artinya melarang dan juga ada yang fungsinya nafiyah, ini untuk meniadakan, ya. Baik, <clears throat> sebenarnya kita sudah masuk pada tamrin ya. Yang tamrin ini sebenarnya murojaah ya e, murojaah mengulang-ulang <clears throat> dari pembahasan yang sudah lewat ya. Di tamrin ke satu kita sebenarnya sudah juga ya pada pertemuan pada pertemuan terakhir itu kita sudah membahas tentang menyebutkan eh, apa namanya wazan-wazan ya menyebutkan tentang pola-pola dari fi'il madi ya, ini kata kerja yang sudah lampau kemudian fi'il mudore kata kerja yang menunjukkan sekarang fi'il amr ya, ini kata kerja yang menunjukkan perintah kemudian amrul ghaib yakni kata kerja untuk melarang uh, dari yang fi'il ghaib yang fi'il yang berdomir uh, domir yang ghaib ya amrul ghaib ini <clears throat> apa namanya kata kerja yang menunjukkan apa namanya pada masuk fi'il mudhari yang menunjukkan jangan ya tetapi khusus untuk yang domir-domir yang goib <clears throat> itu amrul goib kemudian fi'il nahi yakni E, kata kerja untuk melarang ya, untuk melarang yang masuk pada fi'il mudore. Nah, ini sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Artinya pada tamrin ke satu itu sebenarnya kita menyebutkan secara apa namanya? secara singkat, yakni secara perwakilan dari e, wazan yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan awal tentang tasrif usul ya, tasrif usul e, fi'il uh, fiil dari sulasi mujarad tasrif usul dari kata-kata kerja yang berjumlah tiga huruf ya di halaman sembilan itu sebenarnya dari situ di halaman sembilan itu sebenarnya itu kesimpulannya ya hanya di sini secara uh, global atau secara uh, uh, apa namanya per, uh, per, apa namanya satu persatunya saja perwakilan saja tidak secara tidak secara semuanya tidak semua tidak secara rinci itu tamrin satu, ya. Kemudian tamrin dua <clears throat> itu nanti yang kita akan bahas pada malam ini insya Allah tentang perintah ya menyebutkan polanya, menyebutkan sigoh, yakni sigoh itu bentuk atau pola dari eh, kata-kata e, kerja di bawah ini, ya. Misalkan e, di sini yang pertama, yang paling atas isma'u. Nah, isma'u itu adalah apa polanya? Sigohnya fiil Fil amr. Ya, sigonya adalah fil amr, kata kerja perintah. Kenapa kita bisa mengetahui ini adalah kata kerja perintah? Karena dari wazannya itu. If'alu ya, if'alu. Fil amr itu kan wazannya ada enam. Ada if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Nah ini salah satu daripada enam wazan ini. Atau enam tasrif ini. Enam tasrif ini. Nah kita bisa mengetahui bahwa ini adalah sigohnya fil amr. Suma tarjimha, kemudian apa artinya? Nah, dari arti juga akan mendukung namanya kata kerja pasti menunjukkan eh, kata kerja perintah pasti menunjukkan perintah. Nah, artinya dengarkanlah oleh kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Dengarkanlah oleh kalian. Nah, ini nanti eh, semacam itu sebenarnya anu perintahnya. Tapi karena e, berhubung e, mungkin apa perlu di muroja atau langsung aja e, tamrin dua. Kalau ana tadi rencananya itu kita muroja dari tamrin satu tapi pengennya menyebutkan secara, secara tafsil. <laughs> Jadi misalkan di sini fiilnya yasjudu dalam fiil mudhari itu disebutkan yasjudu. Nah, kita urut dari awal. Sajada yasjudu gitu ya. Kemudian eh, sajadan atau sajadatan, masdarnya itu sajadatan, fahuwa atau sajidun, eh, masjudun, lalu usjud, latasjud, masjadun masjadun misjadun sujida yusjadu. Nah, kemudian kalau untuk amrul ghaibnya liyasjud ya gitu ya. Liyasjud. Di sini memang kalau fil madi, fil mudore, fil amr sama fil nah itu sudah akan ada. Sudah akan bisa disebutkan secara rinci dengan wazan yang tadi. Adapun yang amrul gaibnya sebenarnya hanya menambahkan huruf li pada fil mudore. Jadi kalau mau disebutkan semuanya sajada yasjudu liyasjud. Nah, amrul gaibnya kita selipkan. Amrul gaibnya kita selipkan karena amrul gaib itu Eh, terjadi pada film mudore terjadi film pada film mudore dengan menambahkan huruf li ya dengan menambahkan huruf li sajada yasjudu liyasjud kemudian sajadatan sajidun masjudun usjud la tasjud masjadun masjadun misjadun sujida yusjadu itu akan kita eh, berarti akan kita sebutkan secara lengkap tadinya mau begitu tadinya tapi biar uh, kalau misalkan antum nggak setuju langsung tambahin dua ini juga sebenarnya mudah jangan jangan gentar dengan ini kalau kata-kata yang banyak ini biasa saja <laughs> apalagi nanti di tamrin tiga itu e, di sini sama intinya menyebutkan secara sigo pola, pola daripada fil-fil ini kemudian terjemahannya ba, e, apa e, ringannya apa ringannya adalah bahwasanya di tamrin tiga ini katanya khusus yakni jenis katanya cuma satu kata yaitu abada hanya sebagaimana yang anak pernah sampaikan bahwa satu kata itu bisa sampai berubah ber, sekian banyak kata-kata, banyak sekali. Nah, ini salah satu contohnya. Ini ini belum semuanya ini. Ini belum semuanya. Jadi diambil oleh penulis itu untuk melatih kita secara loncat-loncat, secara secara acak namanya ya. Jadi coba ini apa artinya, ini apa indahnya? Kalau kita untuk kita kumpulkan semua, itu banyak-banyak. Film Adi saja sudah berapa? Sudah 100 eh, apa namanya? 14 kali 14 196 ilmu Dore 14 kali 14 196 kan gitu ya. Pernah Anda sampaikan begitu. Nah, itu kalau dilurut sampai ratusan kata, satu kata saja itu bisa sampai banyak sekali uh, pecahan-pecahannya. Rumpunnya itu sangat banyak. Bagaikan apa namanya pohon bambu atau misalkan pohon apa yang anaknya banyak gitu. Pisang aja mungkin kita tanam satu, nanti akhirnya ber, berkembang sampai banyak sekali kan gitu ya. tembus sini, tembus sini, tembus sini. Nah, seperti itulah keadaan fiil itu adalah dia Eh, berkembang uh, dengan uh, apa namanya bermacam-macam. Kayaknya kita langsung tamrin dua aja ya. Nah, insya Allah mudah ini, insya Allah mudah ya. Tamrin empat juga itu sama, uh, sama dengan tamrin dua dan tamrin tiga. Uh, menyebutkan pola-polanya, ya. Kemudian uh, apa namanya uh, <clears throat> diterjemahkan dan katanya cuma satu jenis yaitu nasoro. Uh, jadi tidak tidak macam-macam. Kalau yang macam-macam di tamrin dua. Nah, maka kita akan coba latih tamrin dua ini perintahnya uzkur ya qala al muallif uzkur sighata hadhil kalimati tsumma tarjimha. Sebutkan pola sighah yakni bentuk pola ya atau wazan bahasa yang lainnya hadhil kalimat e, kata-kata ini summa kemudian tarjimha terjemahkan kata-kata yang akan yang akan datang atau berikut ini. Nah, sebab antum misalkan isma'u kita ulang lagi. Apa itu uh, wazannya? Fi'l amr betul ya. Fi'lul amri namanya ya, fi'lul amri. Artinya apa? Dengarkanlah. Uh -huh. Dengarkanlah. Ya. Kalau menerjemahkan kalau untuk fil amr itu e, sebenarnya adalah terjadi pada domir yang mukhotob. Domir domirnya mukhotob, jadi tidak ada kata mereka sebenarnya. Kalau mereka itu domirnya goib, jadi perlu diluruskan. Dengarkanlah, bukan oleh mereka, oleh kalian. Mukhotob itu orangnya diajak bicara. Jadi film itu nggak mungkin goib, langsung, langsung berhadap-hadapan. Jadi komunikasi dua arah namanya. Orangnya ada. Jadi kalau orangnya nggak ada ismau, orangnya ada di masjid. Ya gimana akan terjadi? <laughs> Nggak mungkin. <laughs> Jadi yang namanya film itu harus orangnya ada di depan. Nah, ya gitu ya artinya terjadi pada eh, kontak langsung lah begitu ya. Jadi isma'u dengarkanlah oleh kalian tiga orang laki-laki atau lebih. jadi itu eh, makna secara rinci. Kalau mau singkatnya ya dengarkanlah gitu ya. Kalau secara ringkasnya tapi yang eh, tapi maknanya kita sudah tahu orangnya banyak ya yang dihadapinya itu orangnya banyak. Taib antum la tarkabi. Ini sigohnya apa nih? Ya, fi'lun nahi betul. Fi'lun nahi namanya ya. Fi'lun nahi. Ya, fi'lun nahi. Kemudian uh, terjemahannya apa? Uh, kalau tinggalkan itu taroka. Uh, fi'il amr fi'il madinya taroka, yatruku, tarkan, tarikun, matrukun, utruk, latar tuk, eh, latar latar uh, latarkut uh, apa namanya? Latatruk ya. Ini latar kabi. Latar kabi itu uh, <clears throat> fiilnya asalnya adalah rokiba. Rokiba ya rokiba. Rokiba itu yarkabu. Rokiba ini fiil mudarinya yar yarkabu. Yarkabu. Rukuban ruku rukuban. E, eh, markab. Markab. Markubun. Kalau dalam Al-Qur'an sebenarnya ada beberapa beberapa ayat yang menunjukkan e, ayat ini seperti dalam surat <clears throat> Yusuf ya. latar kabu majreha itu. latar kabu majreha wa mursaha. Artinya secara singkat Rocky ini mengendarai. Ha, ah, ah, mengendarai. Rokiba itu artinya mengendarai. Rokiba kabu. Iya, jangan kamu satu orang apa ini? Iya, betul. Mengendarai. Jadi janganlah kamu satu orang perempuan mengendarai. Kenapa kita bisa mengetahui bahwa ini perempuan? Karena dari ada huruf ya-nya itu. Nah, latar kabi ya. Kalau kita uh, kembali flashback ya, ibatnya uh, eh, apa namanya? Uh, kembali ke belakang rakiba uh, la tarkab la tarkaba la tarkabu la tarkabi nah, ini wazannya adalah uh, atau ya wazannya la taf'ali gitu ya ini namanya fi'il amr uh, fi'il nahi maksudnya fi'il nahi dari berdomir yang mu'annas muhotobah fi'il amr maupun fi'il nahi itu uh, domirnya kata gantinya yang yang ter, yang ter, berlaku adalah uh, dua yakni uh, orang kedua yakni muhotob ya yang mukhotob yang yang diajak bicara fi'il amr dengan fi'il fi'il nahi. Betul. Jadi ini fi'il nahi dan artinya janganlah kamu satu orang perempuan mengendarai. Roki bayar kamu. Berikutnya berarti kemana? Di sini. <laughs> Iya iya sini aja. Jadi biar gitu. <laughs> Nazaru. Iya. Ini sigohnya atau wazannya fi'il apa? Fi'il madhi. Ahsanta. Artinya? Uh -uh. Iya. Nazar, iya nazar. Uh, nazar ini melihat. Uh, nazar. Uh, dalam Al-Qur'an juga banyak ketika misalkan uh, apa namanya yauma apa orang-orang beriman itu melihat Robnya ila rabbih nazirah ya wa wujuhu yauma idzin basirah ila rabbih nazirah wajah-wajahnya berseri ketika melihat Robnya nazirah bukan menunggu di situ tetapi bermakna na nazoro ini melihat dengan penglihatan yang hakiki dengan mata-mata mereka. Dan Allah akan bisa dilihat nanti pada yaumil kiamah. Nazaru ini adalah sigohnya atau wazannya eh, adalah fi'il madi dan artinya mereka tiga orang laki-laki telah melihat. Nah, antum sudah hafal ya? Pasti. Baik, koroti. Koroti, antum berarti ahi koroti. Nah. Sigohnya, wazannya fi'il apa ini? Fi'il madi betul? Uh, ah, enggak, iya, bukan majul. Ya. Uh, bagus sekali. Uh, sebenarnya tadi kalau kita rinci, ya fi'il madinya yang ada dua macam kan? Ada yang maklum sama majul. Kalau mau lebih detail, fi'il madinya maklum yang tadi juga. Nazor itu maklum. Nah, yang qarati juga ini bukan majul. Tapi mak maklum, fi'il madi maklum. Karena kenapa maklum? Pelakunya diketahui. Pelakunya diketahui. Uh, tidak tidak tidak majul, ya gitu ya. Nah, artinya apa? Betul? Membaca. Iya, <laughs> iya. Qira'a membaca. Jadi kamu satu orang perempuan telah membaca koroti. Itu terjemahannya. Jadi ini fi'il madi yang majul. Eh mak maklum, maklum. Qara. ya yaqra'u itu adalah maklum, maklum ya, ma'ruf. <clears throat> Baik. Kata berikutnya adalah jalasna. Nah, apa hi? Jalasna. Betul, filmadi mak maklum. Iya. filmadi maklum. Terus artinya jalasna, jalasa, apa artinya jalasa? Duduk, nah, telah duduk ya. Maka kalau bersambung dengan domir mutasil, na di sini na nahnu ya apa artinya? Bukan. Ini paling bawah kalau kita runut tasrif logo itu paling bawah. Jalasa jalasa jalasu, jalasat jalasata jalasna. Pendek jalasna ya. Jalasta jalasuma jalastum, jalasti jalasuma, jalastunna, jalastu jalasna paling bawah itu. Demiannya nahnu. Berarti kalau nahnu kita. Nah, kalau jalas jalasna berarti atau kita atau kami. Nah. Artinya apa? Kami telah duduk. Nah, ya bukan duduk duduk telah kami <laughs> salah. Bukan apa namanya domirnya disebutkannya di belakang karena ini ini menunjukkan uh, dia apa namanya subjek sebagai subjek sebagai pelaku gitu ya. Kami telah duduk. Ya, jadi sebutkan dulu kalau ketika menerjemahkan fi'il madi malam itu subjeknya sebutkan dulu. Ya misalkan e, di sini kami telah duduk, saya telah duduk, Kalian telah duduk. Jadi subjeknya, pelakunya sebutkan dulu. Nanti uh, apa namanya? Uh, arti daripada kata bahasa Arab itu di terakhir. Kami uh, tiga orang, eh, dua orang atau lebih laki-laki atau perempuan telah duduk. Nah, jadi uh, makna dari tiap-tiap kata bahasa Arab itu sebutkan terakhir. Terakhir. Kalau untuk uh, fi'il madi fiil madi, fiil madi, fiil mudore begitu juga hampir semuanya makna daripada tiap bahasa Arab itu disebutkan terakhir. Awal-awalnya sebutkan pelakunya, kemudian jumlahnya, kemudian waktunya, baru maknanya. Nah, gitu ya. Jelasnya kami tiga orang, dua orang atau laki-laki atau lebih, dua orang laki-laki atau perempuan eh, telah duduk, telah duduk. Baik, baik. E, Bapak bisa? Oh ya, berarti ini ya, mendengarkan dulu. Tafadhalahi antum naftahu. Ahsanta, fil mudhari begitu sekali. Naftahu ini adalah merupakan wazan daripada fil mudhari Artinya uh, Pak Fataha iya membuka, Fataha membuka. Jadi kami sedang membuka. Kami laki-laki atau perempuan uh, sedang membuka naftahu gitu ya, naftahu. Ini adalah wajan daripada fi'il mudore. Ahsan tak betul. Kemudian horajna. pendek. Antum ke depan lagi. Horajna. Iya betul, Firman di terjemahannya Firman di maklum ya. Firman di maklum. -hmm. Betul. Betul. Ahsan, tak bagus ya. Syaribata antum. Ah, syaribata. Fil maklum, betul. Firman di maklum karena ini bukan majul. Syaribata fi'il madhi maklum Terjemahannya. Syariba syariba syaribu syaribat syaribata syaribna. Nah, iya, situ syaribata. Hmm. Iya. Ah. Uh ah. -huh. Iya, betul. Kalau dua orang bukan dia sebenarnya, mereka. mereka. Iya, mereka dua orang perempuan ya. Uh, terbatas cuma dua saja karena kalau satu itu katanya beda, fil madinya lain. Kalau dua juga fil madinya lain. Fil, kalau yang tiga orang atau lebih juga fil madinya lain. Kalau di sini khusus dua. Mereka dua orang perempuan telah minum. Betul. Berikutnya adalah amarna. Hmm. Telah memerintahkan ya. Nah, ini fil madi maklum juga. ya fil madi maklum. Antum sekarang di sini adalah sebenarnya ini bukan azlimu ya. Oh iya adlimu ya, adlimu. Hmm. Adlimu, uh, eh, fil apa ini namanya? Uh, maksudnya wazan apa ini? Adlimu. Adlimu. <laughs> Cirinya apa kalau film madi sama film mudore? Kalau film madi zolam tu. Uh, ah, ah, kalau film mudore huruf-huruf mudorohnya di depan. Uh, apa? Anak itu itu. Jadi pasti terkandung salah satu dari empat huruf alif, nun, ya dengan ta, ana itu. Nah ini kalau misalkan apa namanya fi'il mudore itu ciri-cirinya itu. Pertama dia e, bunyi adalah u ya ma'ruf, apa namanya e, domah, u azlimu gitu ya. Kemudian ciri berikutnya kita lihat di huruf yang di depan itu ada alif. Alif. Hah? Bukan. E, kalau memang sama-sama mirip fil amr, Cuman dia kalau fil amr tuh alifnya wasol, apa namanya hamzah wasol. Kalau ini hamzahnya koti Kot'i qat'i ah, ah, itu ada ininya, ada apa namanya? Ada lambangnya, lambang seperti ini. Nah, kalau ini fil amr nggak boleh seperti ini. Nah, kalau ini ini fil mudore azlimu dari zolama. E, zolama ya azlimu ya. Ah, ini sebelum azlimu dia prosesnya yadlimu dulu. Nah, yadlimu dulu awalnya. Yadlimu. Yadlimu, yadlimani, yadlimuna. Tadlimu, tadlimani, yadlimna. Tadlimu, tadlimani, tadlimuna, tadlimina, tadlimani, tadlimna, azlimu. Nah, di situ. Dolama atau di sini menjadi azlimu. Azlimu. Nah, gitu ya. Nah, ini menjadi proses jadi azlimu. Emang tidak serta-merta langsung azlimu. Artinya kalau kita runut tadi dari tadi Adlimun nadlimu. Adapun fil amrnya ya adalah izlam. Adlim maksudnya ya, adlim. Zalama yazlimu izlim. Izlim maksudnya ya, izlim. Zalama yazlimu izlim. Ini fil amrnya. Izlim. Nah ini tidak boleh ada lambang hamzah, tidak boleh ada lambang seperti ini. Ha ya. Nah ini fil amr. Ini fil Amr Filnya fil Amr adalah alifnya itu tidak ada hamzahnya dan dia mengikuti eh, apa namanya bunyinya mengikuti eh, dengan fil mudore lihat dari ain fiilnya. Al muhim adlimu itu adalah fil amr. Sigohnya atau wajahnya fil amr, fil eh, eh fil amr, fil mud fil mudore maksud anda. Fil mudore maklum, fil mudore maklum ini wajahnya fil mudore maklum dan artinya saya sedang menzolimi Nah, gitu ya. Zolama itu kan mendolimi, mendolimi. Ya. Nah, di sini emang uh, eh, apa setiap kata itu kita langsung uh, ini mengingat kepada tafsir tasrif tafsir tasrif lugawi yang dari atas ke bawah, dari atas ke bawah gitu ya. Nah, paling, uh, paling cepatnya adalah ketika kita menemukan kata ini, ini sila apa ya? Kita ingat langsung konek, langsung ingat. Ini lihat di sininya, ini cirinya adalah termasuk huruf mudoroah kalau fi'il madi, fi'il madi itu kita melihat di akhirnya. Kayak kalau misalkan e, saya telah mendolimi itu zolam tu. Zolam tu. Kalau fi'il madi kita lihat cirinya di belakang. Perubahannya itu di belakang. Di depannya itu tidak ada huruf mudora'ah. Di belakang semua fi'il mudore, eh fi'il madi. Kalau fi'il mudore ini perubahannya di sini, di huruf mudora'ah sini ada kadang huruf ta, kadang huruf ya, kadang alif dan nun. Kalau alif pasti ana domir ini nih, pasti ana. Kalau nun, kalau nun yang depannya misalkan ada nun, nazlimu gitu, ini pasti nahnu ini. Nazlimu ini pasti nahnu. Nazlimu. Kalau huruf ya sama ta, nah ini agak banyak. E, kandungan domirnya lari kemana nanti gitu. Kalau ya, dia pasti goib. Kebanyakan di goib. Hmm, ya. Nah, ini memang e, butuh itu, <laughs> butuh sering baca-baca terus gitu. Ya kalau enggak itu nanti lupa. Nah, lupa emang. Nah, kesimpulannya, singkat kata, adlimu ini fi'il mudorek maklum, artinya saya sedang mendolimi. Nah, itu aja udah. Kalau tadi, kalau tadi hanya menceritakan proses-prosesnya. E, mengulang kembali. Saya labas ya. Kata berikutnya ini juga mudah ini, mudah ini. nas Nasjudu. Ini apa wazannya? Wazan fil apa nih? Iya betul. Barusan tadi kita katakan di situ fil mudor, huruf mudorotnya adalah nun. Nah, kalau nun, nah itu ini pasti domirnya nahnu. Nah, maka artinya apa? Ini fi'il mudore maklum di sini. Fi'il mudore maklum. Artinya? Iya begitu. Kami laki-laki atau perempuan sedang sujud. Nah, ya kami sedang sujud. Betul ya. Berikutnya ini juga mudah sekali. Amilat. Amilat. Ini wajannya apa? Sigohnya apa? Fil? Salah. <laughs> kalau kalau amilat ini seperti anak katakan tadi cirinya fil madi adalah di belakangnya itu yang suka rubah-rubah. Iya fil madi amila amila amilu amilat amilata amilna amilta amiltum amiltum amilti amiltum amiltuna amiltu amilna. Nah di sini amilat apa amiltu? Amilat ya. Nah amil ini adalah fiil madi. Maklum artinya apa? Maklum artinya diketahui pelakunya. Pelakunya diketahui. Berarti dia ya, betul telah Iya beramal. Kalau amila atau fa'ila atau fa'ala fa'ula itu bekerja, beramal, eh, namanya berbuat, bertindak, bertindak. Nah itu artinya seperti itu. Jadi dia satu orang perempuan telah beramal. Kata berikutnya fahim tunna. Nah, ini juga mudah. Iya, fi'il madi maklum betul. Artinya dari Iya. Ah, betul ya. Jadi kalian tiga orang tiga orang perempuan atau lebih telah memahami, telah faham, telah mengerti, ya begitu ya, fahima, betul. Jalata, eh, ini sama dengan di atas tadi antum, <laughs> sama persis jalata ini, iya kayak gini lagi, ya. Berarti ini fi'il, fi'il madi maklum, betul, maklum. Hmm. Artinya? Iya, telah menjadikan, telah membuat, telah menciptakan, telah menjadikan, telah uh, menjadikan, ya menjadikan, membuat, menciptakan. Berikutnya ahi ini naabudu, Oh ya, Hah? Bukan. Iya, <laughs> benar. maklum ya. Artinya kami Heeh. Dua. Heeh. Sedang, sedang beribadah. Iya, naabudu. Kami dua orang laki-laki atau perempuan minimal dua orang ke atas sedang atau akan beribadah ya na'budu ibadah Yaqiluna ini daripada eh, yaqiluna ini wajahnya apa? Mudah sekali ini. Dari kata akola yaqilu. Film mudore, betul. Film mudore maklum, ya. Ini sangat jelas sekali nih. Oh, model seperti ini pasti film mudore ini ya. Ah, Jadi ini adalah film mudore maklum yaqiluna. Uh, artinya artinya ini dari sisi akal itu, akal. Nah, kira-kira apa? Afala ta'qilun kan gitu ya. Nah, itu iya eh bukan bukan kalian maksudnya ya kalian ini berakal berapa orang atau domirnya kata gantinya menunjukkan goib atau muhotob ya goib nah kalau gitu kalau goib berarti bukan kalian mereka, mereka betul bukan ya kiluna itu laki-laki nah, kalau perempuan ya kilna kalau ya yaqiluna ini domirnya hum. Betul, mereka tiga orang laki-laki atau lebih, sedang atau akan yakni memikirkan eh, atau berakal, ya. Eh, berpikir nah, eh, gitu ya. Kan di, di dalam Al-Qur'an kan sering disebutkan ketika pertanyaan nikah dari Allah, "Afala ta'qilun?" Apakah kalian tidak berakal? Kan gitu ya. "Afala ta'qilun?" "Afala tattaqun?" gitu ya. Akilun artinya mereka sedang berakal atau berfikir memikirkan. Ini film mudore pasti ya, maklum. Berikutnya horoju mudah juga ini. Film adi asanta, maklum. Artinya Betul? Tiga orang apa? Betul? Iya telah keluar, betul. <laughs> Kedengarannya tiga, tiga orang laki-laki atau perempuan salah ya. <laughs> Iya, khoroju. Kalau yang tadi khorojna. nah itu antum kebagian lagi. Mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah keluar. Itu artinya daripada kharaju. La tazhaba. Nah, wazannya apa ini, Ahi? La tazhaba. Fi'il apa? Fi'il apa? <laughs> ini ada la-nya. Ada kata bantu la. Paling tidak ada la, la ini kita bisa melihat. Ini enaknya yang nafi apa nahi gitu kan. Nah, fi'il nahi. Jadi fi'il mudore nahi atau fi'il nahi. Kalau fi'il nahi itu sudah pasti mudore. Nggak mungkin fi'il madi ya gitu ya. Jadi sebutkan saja langsung fi'il nahi. Nah, fi'il nahi wajannya fi'il nahi betul artinya Betul? Iya. Pelakunya laki atau perempuan? Belum disebutkan. Hah? pelakunya Iya, itu jangan lupa tuh. Soalnya ini wazan haba ini baik laki-laki perempuan sama masalahnya. latar latar latar hab haba habu latar habi latar haba lagi. latar haba latar habna Jadi kalian atau janganlah kalian berdua laki-laki atau perempuan pergi kan gitu. Nah, itu. Jadi uh, eh, haba itu kandungan domirnya dua, antuma ya. Jadi dua orang laki-laki atau perempuan. Nah, ini fi'il nahi namanya. taid asanta. Berikutnya antamahi la taqrabu. La taqrabu, ya. Bet, ha? Iya betul filnahi, betul. Filnahi, betul. Artinya apa? Qaraba itu artinya mendekat. Heeh. -mm. Qarib. Mm -mm. Huh? Iya. Mendekat ya, jangan mendekat ya, jangan mendekati ya gitu ya. Kalian janganlah kalian dikatakan laki-laki terlebih mendekati. Nah. Ij'al. Nah, ini mudah sekali. Ij'al. Fi'lul amri ahsan. betul. Fi'lul amri artinya jadikanlah. Iya, satu. Jadikanlah olehmu satu orang laki-laki. Jadikanlah ij'al. Ij'al kalimatan ij'al jumlatan mufidatan. Nah, buatlah kalimat yang sempurna. Nah, misalnya gitu ya. Ij'al Ija'alana alihah kan gitu ya seperti perkataannya kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa ya Musa ija'alana alihah kama lahum alihah kan gitu ya ijal jadikan bikinkan hmm. Baik ah, berikutnya adalah di sini yansuruna ini mudah sekali yansur hmm. Iya film dari maklum artinya ah Ahsanta betul yansuruna adalah fi'lul Fi'lul mudhari maklum artinya mereka tiga orang laki-laki atau lebih sedang atau akan menolong. Yuqtalu. Nah, di sini muncul ya. Eh, apa namanya? secara acak yuqtalu. Berarti apa ini? Ini juga mudah ini. Yuqtalu. Bacanya yuf'alu fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun <laughs> maf'ulun uf'ul lataf'ul maf'alun maf'ulun maf'alun fu'ila yuf'alu nah paling ujung lagi <laughs> paling ujung ini ya kalau dilihat dari tasrif usul ya itu kan gitu Berarti fil apa? Ini aja lupa. Ah, fil mudore yang majhul. Ah, santai. Ya, jadi fil mudore majhul. Ya, majhul. Jadi pelakunya tidak diketahui. Artinya yuqtalu. Mm -mm. Eh? Oh, balu dah. Oh, yuk balu Oh iya. Afwan, bukan yuk talu yuk balu Jadi dari kobila. Kobila atau kobala atau yang tahu sih kobila ya. Nah, Kobil tuh. Kan ada kobil tuh kan gitu ya. Bukan, bukan mereka. Ini ini <laughs> satu orang ini. <laughs> satu orang ini. Berarti apa? Dia. Iya, dia. Nah, <laughs> iya mungkin efek ya. ya apa namanya? Jarang hadir mungkin. Labas ya. Jadi dia berapa orang? Pasti satu. Ya, satu orang, laki atau perempuan? Laki-laki yang jelas. Dia satu orang laki-laki. Terus apa? Waktunya kapan? Bukan. Kalau ini film mudore majul ini bukan telah sedang. Nah, kalau film mudore sedang. Dia satu orang laki-laki sedang atau akan di. Nah, kalau cirinya film di eh, film fil yang maju itu baik itu madi ataupun mudore di ininya terjemahannya di. Karena yang karena dianya itu sebagai aslinya sebagai objek, sebagai korban, tidak diketahui pelakunya, akhirnya di di apa namanya? Diterima. Ah ya gitu ya, diterima, bukan bukan yok talu eh, apa diterima seperti kobil tu tazwijah nah itu seperti itu kan artinya menerima aku terima ya, kobila yakbalu adalah menerima. Yukbalu adalah diterima. Yukbal. Mukobalah, penerimaan. Iba'as. Ini mudah sekali. Iba'as. Filamar asanta, betul. Artinya. Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Ba'asna. Artinya artinya. Arsalna. Mabu'us. Ana bu'istu liutamima. Nah, dari situ. Itu eh, firman Allah juga hadis itu. Kata ini sering dipakai apa buistu liutamima makarimal akhlak kan gitu ya ibas apa artinya utuslah nah, walakad ba'asna telah kami sungguh telah kami utus dalam setiap umat itu seorang rasul artinya ibas itu utuslah utuslah oleh kamu satu orang laki-laki utuslah oleh kamu satu orang laki-laki ya utuslah utuslah atau kirimlah gitu ya kirim ibas fi'il amar betul kasabetum Ah, bukan. itu <laughs> bukan film ini, film madi ya. Enggak ada huruf mudoroahnya di depannya itu. Ah, ah Kak film madi. Maklum ya, maklum dia. Kasaba. Artinya apa? Kasaba itu ya, seperti kita antum setiap hari eh, apa namanya? Zaharal fasadu fil bari wal bahra bima kasabat aydin nas. Ah, kasab, kasab. Lagi ngapain? Kasab uh, apa namanya yakmal uh, ah, uh, ah. artinya berusaha berusaha berbuat mencari maisha itu kasab namanya uh, apa ber, berbuat iktasabat apa uh, seperti apa uh, apa namanya <clears throat> walah oh, subhanallah ya iktasabat berusaha hmm, baik ya jadi itu firman di intinya antum masih sekarang la ya'lamuna nah mudah ini la ya'lamuna. Nah, sekarang adalah bedakan mana nih? Betul, fi'il nafi asanta ya. Karena apa ciri-cirinya? Ciri-ciri pada la lamun atau fi'il nahi fi'il nafi itu dia tidak menjazmkan. Hmm, tidak menjazmkan. Uh, apa namanya? fi'il madi fi'il mudhari berikutnya. La tajzimu al mudhari, tidak menjazmkan fi'il mudhari utuh seperti itu. Jadi artinya bukan jangan, tetapi artinya apa? Layak lamun Iya artinya. Kan udah jelas itu fil nafi, betul. Artinya sekarang. Iya. Uh -huh. Iya, betul. Jadi mereka tidak tiga orang laki-laki atau lebih tidak mengetahui ya gitu ya. atau tidaklah mereka tiga orang laki-laki atau lebih mengetahui. Yang jelas tidak bukan jangan ya. Kalau jangan itu nanti bukan seperti ini wazannya. Tapi ini wazannya adalah fi'il nahi, fi'il nafi, fi'il nafi. layak namun mereka tiga orang laki-laki atau lebih tidak mengetahui. Rafa'na fi'il madi betul asanta. Maklum betul. Rafa'na fi'il madi maklum. Artinya mengangkat. Iya, betul. Kami eh, laki-laki atau perempuan telah mengangkat rafa'na. Kutilu. Iya. Iya betul, firman maju. Ah. Hmm? Telah dibunuh, ya. Telah dibunuh, ya. kutilu ini adalah fi'il madi majhul. Artinya mereka, tiga orang laki-laki atau lebih, telah dibunuh. Cirinya adalah di, ya, kalau fi'il majhul. Baik mudhari maupun madi. Antumahi berikutnya tanzuruna. film Fi'il betul. Maklum asanta. Artinya di situ ada tan. Ah, kalian di sini, kalian. Kalian <laughs> kalian tiga orang laki-laki itu. Betul. Kalian tiga orang laki-laki atau lebih sedang atau akan melihat tanzuruna. Afala tanzurun, nah gitu ya. Tidakkah mereka melihat? Tidakkah kalian melihat? Afala tanzurun. Uzkuru. uzkuru Allah nah. Bukratan wa asiyah Uzkuru fil apa ini? Fil amar asan betul. Fil, eh, artinya Uzkuru, ya ini zikir. Nah, artinya apa? Mengingatlah, ingatlah kan gitu ya. Nah, kalian, kalian tiga orang laki-laki atau lebih. Uzkuru artinya berzikirlah atau mengingatlah, mengingat-ingatlah. Mengingat Allah, uzkurullah zikron kasiron kan gitu ya. Mengingatlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Berikutnya zolamu fil madi asan mad emak maklum ya. Artinya dari zalama zalama yadlimu zalama zalama zalama zalamu zalamu hmm? ia menzalimi berbuat zalim mereka tiga orang atau lebih telah ah, bukan bukan sedang telah ya kalau film madi nggak mungkin sedang telah <laughs> telah menzalimi, telah berbuat aniaya atau zalim, tidak adil ya gitu ya nah waktu masih ada sedikit lagi ya ya kurang lebih apa namanya masih cukup sedikit ya. E, mungkin tamrin dua kita akan masuk, tamrin tiga maksudnya. Ini seperti anak katakan tadi, ini jangan e, apa namanya gentar dulu karena ini sebenarnya cuma satu kata. Dari asal kata apa? Abada. Iya, dari kata satu yaitu abada. Ini apa namanya asal katanya ya? Asal katanya adalah abada. Abada, yakni e, eh, telah beribadah hanya dari kata abada ini bisa uh, apa namanya berubah menjadi banyak sekali perubahan. Baik, kita akan coba uh, dari kata abada ini bisa pecah atau bisa uh, berkembang menjadi film adi, film mudore, masdar, uh, apa namanya amrul goib, film adi, film mudore, amrul goib, kemudian masdar, ya, kemudian fa'il, maf'ul, kemudian isi, fil amr, fil nahi, kemudian isim makan, isim zaman, isim alat, lalu mudore majul, madi majul, ya. Beserta dengan pecahan-pecahan ke bawahnya atau tasrif yang ke bawahnya. E, dari abada berkembang menjadi a'budu apa artinya? Atau sigohnya? E, ah, wazannya dulu, a'budu e, apa sigohnya? Wazannya apa namanya? Iya betul. Ada huruf mudoroannya a. Berarti fil mudore ini. Artinya apa? Bukan. Kalau fil mudhari bukan telah. Sedang. Ah, gitu saya. <laughs> Laki-laki atau perempuan sedang atau akan beribadah kan gitu ya. Nah, ini namanya fil mudhari. Wajahnya fil mudhari. Maklum artinya saya laki-laki atau perempuan sedang atau akan beribadah. Nah, itu contohnya. Jadi sama dengan tamrin dua hanya di sini dikhususkan kata abada beserta perubahannya ya. Sekarang antum mahi, oh budi. Ini mudah juga oh budi. Ah santafil amr betul. Artinya beribadalah iya kamu ah santa betul oh bud oh buda oh budi eh, oh budu oh budi oh buda oh budna ya oh bud hmm iya kamu satu orang perempuan khusus ini domir anti di sini Lata budna, antum -hmm. iya uh, wazannya fil apa Iya fil betul. Fil nahi e, kalau fil udah pasti fil mudore kan gitu ya. Artinya janganlah kalian tiga orang perempuan atau lebih beribadah. Janganlah kalian tiga orang perempuan atau lebih beribadah ya antunna di situ ya. La ta'bud, la ta'buda, la ta'budu, la ta'budi, la ta'buda, la ta'budna. Abada. Nah sekarang abada. Ini mudah juga. Abada. Ya, sandalah. Firman di ma ma'lum. Artinya Hah? Ahsanta. Abada abada abadu ya gitu ya. Jadi abada itu domirnya huma. Tak budina mudah juga nih. Tak budina. Fil modal yang maklum. Artinya bukan. Tak budina di situ ada ciri khusus, ada ya di situ. Ada ya sama nun. Ini khusus domirnya satu terjadi pada kata ini. Ya budu, ya budani, ya buduna, Tak budu, budu, tak tak tak budani, ya tak budani, tak buduna, tak budina. Nah, itu khusus dia. Domirnya dia khusus. Kira-kira siapa? Kira-kira domir siapa ini? Tak budina? Ah? Iya. Untuk perempuan jumlahnya satu. Hmm, ini kok ini khusus domir anti di sini. Jadi artinya adalah Iya, kamu satu orang perempuan sedang atau akan beribadah. Nah itu. Jadi fi'il taf'ulina atau taf'ilina atau taf'alina itu khusus domir anti. Ini kekhususan dibanding dengan uh, apa namanya uh, fi'il yang lainnya. Ini untuk fi'il mudore seperti ini. Anti adalah tak budina. Jadi kamu satu orang perempuan khusus ya sedang atau akan beribadah. Berikutnya oh fil amr asanta. Betul. Artinya Iya. Iya. Uh, untuk siapa? Betul sekali. Iya. Betul sekali. Om Buddha ini untuk dua orang laki-laki atau perempuan filamer. Baik. Ambatum. Nah, ini dalam surat Al-Kafirun ada al ambatum. Eh, bukan. Ambatum. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidu ma wala ana abidu ma abattum iya abattum hmm? fil madi betul fil madi maklum artinya ha ya telah telah beribadah ya abattum wala ana abidu ma abattum nah gitu ya nah ini tiga orang kalian tiga orang laki-laki atau lebih telah beribadah yu'baduna Ah, yuk baduna. Film dari majul artinya Iya, mereka tiga orang laki-laki atau lebih akan diibadahi. Ya, yuk badun ini adalah film madi, film film mudore majul, betul. Obidu, obidu, obidu. Film madi majul. Uh -uh. Iya, betul sekali. Telah diibadahi. Mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah diibadahi. Fi'il madi majul. La ta'budi. Fi'il nahi betul? Artinya? Iya betul. Janganlah kamu satu orang perempuan beribadah atau kamu satu orang perempuan jangan beribadah. Ini fi'il nahi. Abadata fi'il madi ahsanta ma'lum artinya Bukan. <laughs> ini daripada ini uh, apa namanya? kalau dirunut dari abadat abadata abadna. Jadi ini khusus yang perempuan yang goibah. Berarti mereka dua orang perempuan telah beribadah abadata ya gitu ya. Itu pelakunya atau atau terjemah secara rincinya. Abadata ini adalah mereka dua orang perempuan telah beribadah. Berikutnya hita budani Iya betul. Betul bisanya film mudore artinya Iya. Ada tiga di sini pelakunya. Tak budani ada tiga. Jangan lupa film kalau tak budani ini ada tiga nih sebutkan uh, pelakunya semua. Mereka dua orang atau uh -uh. atau iya uh. sedang atau akan ah betul sekali seratus tak tak budani mereka dua orang perempuan atau kalian dua orang laki-laki atau perempuan sedang atau akan beribadah. Jadi ini wajahnya mengandung domir tiga orang. Huma untuk perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. Oh, oh oh U'badu. oh U'badu. Nah ini bukan a'budu tapi u'badu. Fil apa kira-kira? Fil mudore yang malu atau majul? Majul, iya. Dari asal yu'badu. Yubadu menjadi ubadu, tetapi sekarang artinya apa? Dari ada di situ ada huruf mudoroknya alif atau hamzah di situ. Oh Ubadu berarti saya, di, ibadahi ya. Saya satu laki-laki atau perempuan akan diibadahi. Ubadu. Betul ya. Jadi itu film film majul. Oh Ubidata hmm, Iya, film di majul betul. Artinya? ah. uh -uh. Kalau fil madi bukan akan, telah. Iya. Mereka dua orang perempuan telah diibadahi. Ubidata. Mereka dua orang perempuan telah diibadahi. Oh, ubudna. Fil amar asanta, betul? Artinya? Hmm? Hmm. Iya, beribadahlah kalian tiga orang perempuan atau lebih. Oh, ubudna ya. Beribadahlah ya. Tetapi kandungan domirnya adalah tiga orang perempuan atau lebih kalian ya. La ta'budu eh, di sini la ta'buda maksudnya ya. La ta'buda fil nahi betul. Artinya bukan. Kalau filnahi itu pasti domirnya mukhatab. Mm Berarti kalau la ta'buda itu alien. Berapa orang? Dua orang. Pelakunya ahsanta. Betul. Laki-laki atau perempuan? Jangan beribadah ya. Karena di sini la fil nahi, janganlah kalian dua orang laki-laki atau perempuan beribadah. Betul. Abadu, ini mudah. Fil madi asanta. Artinya? uh -huh. <laughs> Kalau di sini bukan perempuan, bukan kandungannya perempuan. Kalau abadu ini bukan kami, bukan, <laughs> bukan, bukan apa namanya, ya bukan kami. Laki-laki atau perempuan bukan saya, bukan kami. Kalau abadu ini khusus hum, Abada abada abadu. Jadi mereka tiga orang laki-laki atau lebih telah beribadah. Jangan ada perempuan di situ, nggak ada. Kalau perempuannya nanti abadna. Iya, abada abadat abadata abadna. Ya abudna. Ya abudna apa? Ah, apa namanya wajahnya dulu? Fil betul maklum. Artinya Ya abudna. Iya, ya abudna. Betul? Tiga Uh -uh. Bukan, film mudore masalahnya. Ya, ya, akan beribadah sedang atau akan beribadah karena ini film mudore maklum, ya kan film mudore maklum. E, apa namanya diketahui pelakunya artinya adalah mereka tiga orang perempuan atau lebih sedang atau akan beribadah sedikit lagi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah la tak budu eh di sini apa la tak budu ya betul la budu hmm. fi'il nahi ahsanta artinya Hmm? Iya, tetapi bukan mereka sebenarnya. Kalau filah itu kalian, iya. E, kalau kalau filmahi kalian janganlah Ah, santa, ya begitu, janganlah ya. Berikutnya adalah nu'badu. Uh, nu'badu ini kayak tadi kasusnya u'badu. Berarti apa? Film film mudhari majhul, betul. Artinya Kami akan Iya, betul. Kami dua orang laki-laki atau perempuan akan diibadahi ya atau kami akan diibadahi nu'badu liya'budu nah, amrul ghaib jelas ya liya'budu iya suruhlah mereka tiga orang laki-laki atau lebih beribadah akan beribadah ya amrul ghaib terjadi pada fi'il mudhari berikutnya hi abattunna betul fil madi asanta fi'il madi maklum ya artinya Betul? Mm -hmm. Eh, afan, abatunna di situ bukan abadena, jadi bukan mereka, tapi abad abatunna yakni antunna. Kalian, ya kalian. Uh, uh, tiga orang atau laki, tiga orang perempuan ya. Uh, tunna di situ. Jadi domirnya antuna, kalian tiga orang perempuan atau lebih telah beribadah abatunna, ya. Bukan mereka, tapi kalian. Berikutnya ahi ta'buduna. Fil dari fil mudhari maklum betul. Artinya? Mm -mm, betul kalian. Iya, kalian tiga orang perempuan atau lebih sedang atau akan beribadah. Terakhir ahi tak buduna. Iya, fil mudhari maklum betul. Artinya? Iya, di sini tak buduna adalah sebenarnya domirnya adalah antum, jadi bukan mereka. Tapi tak buduna antum kalian. Kalian tiga orang laki-laki atau lebih sedang atau akan beribadah ya. E, tak buduna. Ada, ada ada tidak dalam surat Al-Kafirun itu? Tak buduna. Tak buduna ya. Tak buduna yang jelas. Tak buduna ada ya mungkin ya. Dalam surat Al-Kafirun itu. Tak buduna. Abatum tadi seperti dalam surat Al-Kafirun. Alhamdulillah Iwan Ifidin rahimani wa walaupun cuma dua tamrin tetapi lumayan memeras otak gitu ya. <laughs> Karena tadi cara acak ininya apa namanya? murojaahnya. Sebenarnya ini murojaah. Yang yang ta'buduna ini adalah kalian. kan domirnya antum. Hmm. Kalau yang tak ta'buduna tadi domirnya antunna. Domirnya antunna. Jadi tak ta'buduna kalau kita runut uh, ya budu, ya budani, ya buduna. Ini kan adalah gaib. Kemudian tak budu ya budani, tak budu tak budani ya budna ini juga gaibah kan gitu ya. Nah, beranjak ke fas apa kelompok yang berikutnya tak budu tak budani tak buduna. Di sini adalah domirnya antum, anta gitu ya, mukhotob. Nanti yang ke bawahnya tak budina, tak budani, tak budna. Ak budu, nak budu. Ya, ya. Hmm. nggak ada, nggak ada. Dalam tasrif itu, ya sebenarnya itu amrul itu adalah uh, apa selipan dari pembahasan nahu sebenarnya. Nah, ada pembahasan nahu yang di situ adalah fungsi daripada beberapa huruf yang masuk pada fi'il mudore. Di antaranya adalah li. Di wajan ini nggak ada. Adanya di fi'il mudore sebenarnya. Jadi dari itu ada di fi'il mudore hanya tinggal tambahkan li saja di situ. Tambahkan li. Ya di situ namanya amrul ghaib. Dan situ termasuk huruf-huruf yang menjazmkan. Pembahasannya itu nanti di tempat apa namanya al-jawazim, pembahasan tentang ya eh, huruf-huruf yang menjazmkan uh, apa namanya uh, apa ada an-nawasib, ada al-jawazim. Nanti di situ. Jadi sengaja diselipkan oleh penulis uh, karena ini berkaitan dengan tasrif. Jadi ada tasrifnya. Bahwasanya ini meng, meng, menghapus, menghapus atau menjazmkan dari kata film dore dan ketika dia pada beberapa kata-kata itu ada yang menghapus, ada yang menjazm. Ya gitu. Nanti itu, yang jelas kalau dicari nggak ada di sini. Hanya sebenarnya ini tambahan dan adanya di film Dore di, di lang, di apa di urutan yang kedua Uh, jadi faala yafalu. Nah, yafalu ini tinggal tambahkan saja li, liyafal, liyafala, liyafalu gitu. liaf Liyaf liyafal, litafal, litafala, liyafalna. uh, sebenarnya ini selipan ya. tapi uh, eh, mungkin kita tutup dulu nanti biar bicara bicaranya lebih uh, bebas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.